Martabat asalisa ini adalah ihsan dan ihsan adalah martabat yang paling sempit dan yang paling khusus dari tiga martabat yang kita kenal sebagaimana yang sebenarnya telah kita pelajari di hadis Umar Arba'in Nawawi hadis yang kedua tentang iman eh, tentang Islam, iman dan juga ihsan. Namun bagaimanapun kita mengulanginya sedikit insyaallah dan mudah-mudahan mendapat faedah baru dari pembahasan ini. Al-martabah ats-tsalitsah al-ihsanu ruknun wahidun wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. sebagaimana itu adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wa anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka <clears throat> ihsan adalah satu rukun satu rukun dan dia adalah anta abudallaha ka'annaka tarahu anta abudallah engkau beribadah kepada Allah atau menyembah Allah ka'annaka tarahu ka'anna seolah-olah ka engkau tarahu tara artinya engkau melihat hu kembali kepada Allah melihatnya <clears throat> kemudian fa in lam fa maka in jika lam tidak takun tarahu engkau melihatnya fa innahu yaraka maka sesungguhnya dia melihatmu dan seperti pembahasan tentang e, melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat waktu itu sudah dibahas kalau sudah sudah belum sudah pernah dibahas tentang melihat Allah Hah? atau di tempat lain saya pernah membahas tentang melihat Allah di dunia dan di akhirat. Kalau di akhirat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana? Akidah Mu'tazilah bagaimana? Hah? Kalau misalnya di sepertinya udah ya di mana? Apa di apa di Sabtu atau di tempat lain? Kalau misalnya akidah Mu'tazilah itu menafikan melihat Allah selamanya Oh iya di, di kajian Fathul Mu'in Iya di kajian Fathul Mu'in Menafikan Allah selamanya itu Kalau misalnya mu'atazilah, Mereka berdalil dan berdalih Dengan firman Allah Di suatu surat Yang mana di dalamnya ada kalimat Lantaroni uh, <coughs> eh, Itu yaitu uh, Perkataan Musa atau perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada Musa yang mana Musa sebelumnya apa? Musa sebelumnya meminta kepada Allah untuk bisa melihatnya taala. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menafikan lantaroni, engkau tidak akan melihatku. Ya. Lan di sini dalam nahwu menafikan suatu perbuatan di masa depan. Arti lan itu kan tidak akan. Hmm. Nah, kaum Mu'tazilah mereka memaknai lan di sini menafikan menafikan suatu perbuatan di masa depan dan sampai keabadian akhirat juga ternafikan. Jadi lan ini kamu tidak akan melihatku kata Allah kepada Musa. Ya, dan Mu'tazilah menganggap lan di sini tidak akan walaupun di hari kebangkitan, di hari kiamat sekalipun tidak akan siapapun orang melihatnya. Itu satu firqah Mu'tazilah, satu keyakinan. Ya, itu. Kemudian ada juga keyakinan milik Asy'ariyah dan juga Maturidiyah dan semacamnya. Mereka mau menjadi penengah di antara ahal sunnah dan mu'tazilah. Kalau misalnya mu'tazilah tadi apa? Bahwasanya hamba Allah atau makhluk Allah, manusia, baik itu beriman, apalagi yang kufur, tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala selamanya sampai hari kiamat sekalipun. <clears throat> Hujah mereka tadi lantaroni. Kemudian kalau misalnya eh, ahlus sunnah wal jamaah keyakinannya adalah bahwasanya orang yang mukmin beriman bertakwa itu akan melihat memandang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di hadis Nabi bahwasanya eh, Nabi SAW mengatakan pada sahabatnya kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan pada saat ini dia itu jelas melihatnya nanti di hari kiamat. Jadi di sini ada hadis dan juga ada ayat. Ayat menafikan apa melihatnya manusia pada Allah. Ya, bahkan menafikan melihatnya Nabi Musa terhadap Allah. Namun di hadis Nabi ditetapkan dengan jelas bahwasanya para sahabat atau kaum muslimin, kaum mukminin yang bertakwa akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dan itu adalah ziyadah yaitu semacam bonus yang mana itu adalah seindah-indah dan senikmat-nikmat kenikmatan di akhirat. <clears throat> Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat dari memandang wajah Allah. Makanya seringkali dalam hadis dan juga di dalam ayat <clears throat> ibtigha wajhillah. <clears throat> ibtigha wajhillah artinya untuk mencari wajah Allah, mengharapkan wajah Allah. Kalau diterjemahkan kita biasanya mengharapkan ridho Allah. Sebenarnya ini termasuk takwil sebenarnya terjemahan seperti ini. Yang sahih adalah mengharapkan wajah Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih sahih. Kalau misalnya kita mem, me, me, apa, mengartikan wajah sebagai ridho, maka ini salah satu bentuk takwil. <clears throat> ya enggak? Percuma kita membatalkan takwil terhadap asma sifat takwil yang batil tapi wajah diartikan sebagai ridho. Ya enggak? Sebagaimana tangan diartikan sebagai kenikmatan atau kekuatan. Ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi memiliki sifat ridho namun sifat tersebut tidak pada wajah, ya kan? Bagaimana mungkin kita adakah wajah itu sebagai ridho dalam bahasa Arab tidak ada. Ya. Tetapi tetap benar kita mencari ridho Allah. Namun kalau mau menerjemahkan menerjemahkan ibtigha wajhillah itu adalah mencari wajah Allah, maksudnya mengharapkan wajah Allah agar kita melihat wajah Allah di akhirat nanti. Baik. <clears throat> Eh, ahlu sunnah wal jamaah menetapkan kaum mukminin muttaqin mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dengan keagungan dan rahmat darinya. Kemudian datang asyairah dan sebagian Maturidiyah. Keyakinan mereka mereka menginginkan menjadi penengah dalam pertikaian antara ahlus sunnah dan mu'tazilah. Kalau tadi mu'tazilah menafikan secara mutlak, kalau ahlus sunnah melihat kepada dalil, menggabungkan dalil-dalil dan kemudian menetapkan uh, terlihatnya, dilihatnya wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat untuk khusus untuk kaum ini muttaqin. Kemudian Asy'ariyah apa keyakinannya? bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di akhirat namun tidak dilihat dengan pandangan mata kepala melainkan dengan pandangan apa mata batin hmm, dengan mata hati usaha Asy'ari dalam hal ini untuk menjadi penengah sebenarnya usaha yang uh, aneh karena sudah jelas dalam hadis Nabi Innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Rob kalian. Dan di sini Nabi SAW tidak memaksudkan melihat dengan mata hati. Karena pada saat itu Nabi SAW menunjuk kepada bulan pada malam itu. Nah, apakah kita melihat ke bulan dengan mata hati? Tidak dengan mata kepala. Begitu juga di dalam Al-Quran. Wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nazirah ila rabbiha ila ke robnya nazirah memandang melihat <clears throat> kalau dalam bahasa Arab nazara yang zuru artinya melihatkan tapi bisa juga artinya lain lagi bisa artinya menunggu bisa tetapi ketika nazoro disambungkan dengan uh, ila maka itu wajib artinya apa? Memandang dengan mata kepala. Makanya dalam surat tersebut, dalam ayat tersebut, ila robbiha, ila di sini taklif muqaddam. dimajukan. Harusnya uh, bukan harusnya. Asalnya dalam bahasa Arab, ha? Naziratun ila robbiha ya kan? Tapi ila robbiha nazirah kepada Robnya. Nah, nazirah nazirah yang zuru melihat. Kemudian ada ilah. Karena nazirah disandingkan dengan ilah, maka artinya apa? Melihat dengan mata kepala. Begitu. Itu alusun wal jamaah. Namun uh, kaum masyairah yang saya maksud adalah asyairah yang benar asyairah bukan asyairah asyairahan yang mengklaim-klaim saja karena tidak tahu permasalahan ini. Mereka menyangka bahwasanya Allah bisa dilihat namun tidak dengan mata kepala, melainkan dengan mata batin. Wallahu a'lam. Yang sahih adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh orang muttaqin di hari kiamat nanti dengan izinnya, dengan rahmatnya, dengan kekuasaannya, dengan ketentuan darinya yang, yang dilihat apa wajahnya. Ta'ala al-Aliyyul Azim. Dan Sebagian juga syairah di sebagiannya, terutama fuqaha Asy-Syafi'iyah termasuk juga di dalamnya An-Nawawi rahimahullah dalam hal ini kurang tepat memahami ya. Ada juga di kalangan Asy'ariyah yang menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mungkin dilihat di di dunia, kehidupan dunia hmm. sebagaimana yang di Fathul Mu'in itu bukan di Fathul Mu'in di Hasyiat itu Talibin karya Abu Bakar Dimyati dan juga guru-guru beliau rahimahullah dan yang semacamnya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mungkin mungkin dilihat di dunia oleh makhluknya dengan dalil apa? Dengan dalil permintaan Musa pada Rabbnya untuk memperlihatkan Eh, Allah Subhanahu wa taala ketika Musa memintanya di dunia. Maka ini menunjukkan apa? Musa alaihi salam itu meminta kepada Allah suatu hal syar'i yang bersifat rububiyah, permintaan tersebut untuk yang diminta adalah bersifat rububiyah dan itu di dunia dan tidak mungkin Nabi Musa alaihi salam meminta sesuatu yang tidak mungkin berarti. Kalau misalnya kita katakan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala lihat di dunia, Ya. Kemudian kita dibantah, loh Nabi Musa, contohnya Nabi Musa, Nabi Musa apa? Meminta kepada Allah agar memperlihatkan wajahnya. Kalau misalnya itu tidak mungkin, mana mungkin Nabi Musa meminta sesuatu yang tidak mungkin? Ngerti nggak? Ya. Mana mungkin Nabi Musa alaihi salam Mana mungkin Nabi Musa sebagai nabi dan sebagai orang yang paling mengetahui syariat Allah dan sebagai orang yang paling mengetahui zat Allah dari para hambanya pada masa itu mana mungkin meminta sesuatu yang tidak mungkin dan meminta sesuatu yang mustahil tidak mungkin dan begitu kemudian Allah Subhanahu wa taala menafikan lantaroni engkau tidak akan mampu melihatku engkau tidak akan melihatku di dunia kemudian Rasulullah SAW pun, pun sudah mengabarkan oh, kita akan ah, kaum muslimin mutakin akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga di dalam Al-Quran ila Robbiha nazirah sudah jelas. Maka yang teradil di sini adalah apa? Adalah mungkinnya kaum mutakin bahkan dijanjikannya kaum mutakin untuk melihat kepada Allah di mana di hari kiamat, bukan di sini, <clears throat> bukan di dunia. Dan jika ada orang yang melihat mengaku melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia baik itu dalam keadaan terjaga atau tertidurnya, maka klaim tersebut tidak kita percaya. Ya, terlebih jika orang tersebut tidak mengetahui asmaul sifat. Bagaimana sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala? Karena sebagian orang menafikan sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala. Menafikan apa? Allah memiliki tangan. Kalau misalnya Allah memiliki tangan, tangan berarti mirip dengan makhluknya dong. Gitu. Kalau misalnya Allah memiliki mata berarti mirip mirip dengan makhluknya dong dan sebagainya. <clears throat> Tapi kemudian mengklaim melihat Allah. Nah, terus bagaimana dia melihat Allah kalau dia tidak tahu zatnya? <clears throat> Nah, seperti itu. <clears throat> Jadi masalah melihat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala itu uh, ada permasalahan khilaf antara ahlu sunnah dan ahlul bidah. Jadi ihsan itu memiliki dua derajat. Dan ihsan sendiri adalah derajat ketiga yang paling tinggi dari di antara derajat Islam dan iman. <clears throat> Kenapa derajat paling tinggi? Karena pemilik derajat ihsan itu pemiliknya pasti adalah orang-orang mukhlasin, orang-orang ikhlas. Karena jika seseorang mentah, merealisasikan ihsan maka sudah pasti dia merealisasikan tahap keimanan dan terlebih keislaman. Jadi keislaman itu lebih umum daripada iman. Dan iman lebih umum daripada ihsan. Dan ihsan lebih khusus dari keduanya tentu saja. Orang yang muslim belum tentu mumin, Dan orang yang mumin sudah pasti dia muslim. Dan orang yang muhsin sudah pasti dia mukmin dan muslim. Tidak ada muhsin dari kaum kufar, tidak ada muhsin dari kaum munafik. Karena ada seorang muslim yang munafik, sedangkan orang mukmin tidak mungkin munafik. Ya, ngerti. Jadi orang muslim itu di dalam lingkaran yang terbesar itu muslim. Covering area yang paling eh, menjorok keluar itu muslim. Di antara muslim tersebut ada yang munafik. Hmm, ada yang munafik. Nah, kemudian yang tidak munafik dan berlanjut ke level berikutnya yaitu iman. Nah, itu baru merasuk ke dalam keimanan. Dan yang beriman itu lawan dari munafik dan juga kafir. Nah, eh, kalau kafir di luar area ini ya, di luar kafir asli di luar ke, ke area ini. Kemudian yang eh, menaikkan <clears throat> derajatnya ke derajat ihsan maka dia telah tercakup di dalam dirinya derajat keimanan dan keislaman. Dan ihsan itu adalah satu rukun yang mana rukun tersebut ada dua derajat. <clears throat> Jadi dua derajat itu seperti manzilah yaitu tingkatan. Derajat yang pertama itu lebih tinggi dari derajat yang kedua. Derajat yang pertama adalah ta'budallaha ka'annaka tarahu. Derajat yang kedua adalah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Derajat yang pertama tadi lebih tinggi daripada derajat yang kedua. Kalau kita serapi maknanya, anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Di sini di dalam kalimat ini atau di dalam derajat ini terdapat dua syarat yaitu yang pertama adalah keikhlasan dan juga memaksimalkan ibadahnya dari segi kualitas. Memaksimalkan ibadahnya dari segi kualitas. Yang pertama ikhlas. Anta Allah ka'annaka tarahu. Kalau misalnya seseorang ikhlas dalam beramal dalam amalannya, maka dia akan meninggalkan yang namanya riak sum'ah, mengharap pujian orang, mengharap kembalian dari orang, timbal balik dan sebagainya. Dan itu sulit, <clears throat> sulit sekali tiap-tiapnya karena kita tiap amalan dan amalan-amalan itu bercabang-cabang, beda-beda. Ada amalan yang berpotensi padanya pujian manusia. Ada amalan yang berpotensi padanya mendapatkan harta ya, ada amalan yang berpotensi padanya mendapatkan dunia dan seisinya mungkin nah bagaimana membersihkan amalan tersebut dari keseluruhan itu jika dia berhasil maka dia telah mencapai satu tahap untuk mencapai satu derajat di dalam ihsan ya enggak karena orang yang ikhlas itu sama dengan memaksimalkan keimanan pada dirinya. Kemaksimalan memaksimalkan keimanan pada dirinya. Nah, kemudian yang kedua, dia memaksimalkan kualitas perbuatan baiknya, amalannya. Dan itu lebih terkait pada ittiba ya. Kualitas di sini bukan kualitas hati saja, melainkan kualitas amalan tersebut apakah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah atau mukhalaf atau melanggar. Begitu. Nah, jadi ihsan intinya adalah apa? E, ikhlas dan juga itiba Dan kedua, hal tersebut itu sangat sulit sebenarnya. Karena dalam keikhlasan kita menunjukkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak mungkin ikhlas dalam beramal kecuali ia menghadirkan apa? hatinya dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bagaimana mungkin seseorang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala kemudian dia ikhlas beribadah kepada Tidak mungkin. Oleh karena itu ilmu keikhlasan itu diawali dengan apa? Dengan ilmu. Yaitu ilmu tentang tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalamnya juga terkandung muraqabah, merasa adanya muraqabah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui dirinya, mengetahui tentang dirinya, menelaah hatinya, membaca pikirannya, sehingga dia pun berusaha untuk ikhlas dan derajat yang pertama tadi derajat yang tertinggi ya. Kemudian yang kedua adalah fa'ilam takun tarahu fa'innahu ya rokal, Yaitu jika ternyata memang engkau tidak bisa melihatnya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya belum maksimal engkau mampu mencapai derajat itu. Belum maksimal engkau merasa Allah Subhanahu wa taala uh, merasa engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana melihat Allah merasa melihat Allah Subhanahu wa taala itu adalah perasaan juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahwasanya dia melihatmu. Nah, derajat yang kedua ini adalah derajat yang umum sifatnya. Yaitu sekadar menghadirkan perasaan bahwasanya Allah melihat kita. Jadi di sini yang derajat kedua tidak sampai derajat yang pertama tadi. Namun derajat kedua ini tetap masuk dalam area ihsan. Ya, masuk dalam area ihsan. Dan itu area tertinggi, martabat tertinggi dari martabat ihsan, iman dan Islam. Kita balik. Kemudian Al-ihsanu fil asli nawa'an Ihsan pada asalnya itu ada dua macam. Yang pertama, ihsanun fi ibadatil khaliqi wa huwal muraduhuna Ihsanun fi ibadatil khaliqi wa huwal muraduhuna Ini yang pertama. Yang kedua, wa ihsanun fi hukukil khalqi wa huwa nawa'an ihsanun wajib wa ihsan mustahab. <clears throat> kita baca ihsan pada asalnya ada dua macam. Nah, di sini dua macam dari dua macam ini manakah yang dimaksud dalam derajat martabat tadi? Apakah ihsan yang pertama atau ihsan yang kedua? Ihsan yang pertama adalah ihsan fi ibadatil khaliqi, yaitu berbuat baik dalam menghambakan diri pada al-Khaliq, pada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-murad huna dan itu adalah al-murad yang dimaksud di sini. Huna artinya di sini. Itu yang pertama dan itu yang dimaksud dalam derajat martabat ihsan tadi. Kemudian wa ihsan ini yang kedua fi huquq al-khalq. Berbuat baik dalam menunaikan hak-hak makhluk makhluk al khalq di sini bukan khalik khalik itu pencipta ya pelaku penciptaan kalau misalnya khalq itu perbuatan afwan bisa artinya perbuatan bisa artinya yang diciptakan jadi khalq itu ada dua makna khalq khalqun itu ada dua makna makna yang pertama adalah fi'lul khalq yaitu perbuatan menciptakan makna yang kedua adalah makhluk yang diciptakan yang diciptakan ya beda dua-duanya Khaliqun itu adalah isim fa'il yang mana subjek atau pelaku yang pelakunya. Seperti misalnya kata baik tubuh ya. Ada kata baik tubuh jadi katib, partikatif yang menulis, penulis. Ya. Kemudian ada kitabah. Kitabah sebagai masdar sebagaimana di sini khalq. Kitabah memiliki dua makna. Kitabah bisa artinya apa? Bisa artinya perbuatan menulis, bisa juga artinya yang tertulis. Nah. Ya, jadi ada tambahan alif setelah faul fi'il ah, yaitu yaitu huruf pertama khaliq, katib, raziq, ya kan? Seperti juga rozik, rizq. Rizq itu bisa bermakna dua yaitu apa? Perbuatan merizkikan dan yang dirizkikan. Rizki itu kan yang dirizkikan ya. Antum mendapat rizki berarti antum mendapat hal yang dirizkikan kepada antum. Nah, al-khalq tadi sudah al-khalq dua makna. Dan al-khalq di sini yang dimaksud adalah bukan penciptaan perbuatannya, bukan, melainkan apa? makhluk. Dan makhluk di sini karena berkaitan dengan hak-hak berarti makhluk hidup dan makhluk hidup tersebut yang layak yang wajib ditunaikan atau ada ada penunaian hak kita terhadap mereka itu ada dua macam insan dan binatang. Adul malaikat kita tidak memiliki hak untuk mereka karena mereka alam gaib, ya kan? Karena mereka alam gaib, bagaimana mungkin kita menunaikan hak pada malaikat? Apakah kita harus me, ini sesajen gitu, untuk malaikat? bidadari atau peri dan sebagainya. Begitu kan juga dengan jin. Tapi jin juga bisa memiliki hak. Jika jin tersebut diketahui muslim misalnya. Hmm. Dan juga di antara hak menunaikan hak dalam jin misalnya tidak kencing sembarangan juga termasuk. Termasuk antum jangan kencing sembarangan di, di pinggir kali atau di dekat, dekat lubang gitu kan kemudian antum kencing sembarangan itu tidak menunaikan hak karena perkiraan perkiraan saja akan ada yang terzolimi dengan itu ya cari tempat yang lebih aman nah jadi ihsan yang dimaksud adalah ihsan yang pertama adapun ihsan yang kedua itu uh, memiliki dua macam ihsanun wajib wa ihsan mustahab ihsan yang bersifat wajib dan ihsan yang bersifat mustahab disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha al ihsana ala kulli syai fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinuz dzibhah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala katabal ihsan mewajibkan atau menentukan ihsan berbuat baik dalam segala hal fa idza qataltum fa ahsinul qitlah jika kalian membunuh maka baiklah dalam membunuh ya yeah. Faida dabah wa debah dzabhtum fahsinu Dan jika kalian menyembelih maka baiklah dalam menyembelih. Hadis riwayat Ahmad dan juga Imam Muslim dan lainnya. Nah, jadi ihsan berbuat baik itu bisa dalam membunuh. Walaupun pada asalnya membunuh konotasinya itu buruk ya. Tetapi membunuh itu diperbolehkan bahkan diwajibkan dalam beberapa kondisi ya, dalam perang kalau perang tidak membunuh ngapain terus perang? Kemudian dalam kisos misalnya. Hmm? Kisos eh, orangnya sengaja membunuh pelakunya, kemudian pihak keluarga tidak mau memaafkan sehingga hukum kisos berlaku di negeri yang menerapkan syariat Islam tentu saja. Ya. Uh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba alaikumul kisos fil ya kan? diwajibkan atau disyariatkan ada kisos terhadap orang yang membunuh juga di kisos. Nah, nanti ada juga pembahasan dalam fikih syar'i, fikih Islam tentang bagaimana mana hukum kisos, bagaimana hukum hadnya, eh, bagaimana hukum membunuhnya, tata caranya dan sebagainya. Maka karena wajaza sayyi'atun fa astaghfirullah, wajaza usayyatin, sayyi'atun mithliha saya itu mislu, misluha karena jaza atau timbalan imbalan bagi suatu keburukan adalah keburukan yang semisalnya seseorang misalnya eh, melempar kepala temannya dengan batu sehingga pecah kepalanya maka dalam hal ini jika pihak keluarga tidak pihak keluarga korban tidak memaafkan maka wajib untuk diapa dihukumi kisos pada pelakunya jika pelaku tersebut sengaja ingat kalau misalnya nggak sengaja yaitu ya nanti ada ada kasus lagi ada uh, rincian lagi apakah dia benar sengaja atau apologi saja atau gimana nah kalau misalnya sengaja maka dia dikisos serupa dengan apa yang dia lakukan misalnya dari jarak 3 meter dia melempar batu besar Nah nanti di kisahnya apa? Di kisahnya seperti juga, itu juga dilempar batu dari jarak yang sama dengan ukuran batu yang sama, jenis batu yang sama, semampunya sampai ia mendapatkan luka yang eh, semiripnya lah, walaupun tidak mesti sama, tidak mesti plek mirip itu tempatnya mirip enggak. Nah itu dalam hal kisos, dalam hal uh, eh, pelukaan ada juga kisos dalam hal pembunuhan misalnya. Berarti ini termasuk jarimah juga. Dalam pembunuhan, jika seseorang membunuh dengan cara tertentu, maka ia di sini khilaf, khilaf, ya khilaf. Misalnya seseorang membunuh dengan pedang, menebas leher orang lain tanpa hak Islam, maka jika tidak dimaafkan oleh pihak keluarga, dia wajib dikisos pelakunya dengan cara yang sama, yaitu dengan pedang. Direbas lehernya. Nah, sekarang para ulama berkhilaf, ber, berikhtilaf, berbeda pendapat mengenai uh, sebagian tata cara eh, tata cara selain menebas dengan leher. Jika seorang seseorang seorang muslim menebas uh, seorang muslim misalnya menyetrum menyetrum saudaranya atau menyetrum mantan pacarnya misalnya <laughs> menyetrum mantan pacarnya dengan listrik bukan seseorang saja misalnya dua orang mantan pacarnya disetrum dengan listrik oleh mantan pacarnya dan pacar barunya nah di sini kalau misalnya sang si mantan tersebut sekarat maka kalau dalam hukum Islam kalau dia tidak makan wajib untuk kisos kisos dengan cara yang sama untuk dua orang tersebut kalau misalnya sampai mati, maka dikisos juga dengan cara tersebut disetrum. Dan cara tersebut tidak batil. Ya. Jadi yang namanya menyiksa seperti itu, maka hukum kisosnya adalah menyiksa juga. Nah, sebagian ulama tidak. Kalau misalnya sampai mati, terutama ulama ya. Ulama Hanafiya berpendapat apa? Tapi hadis mereka yang mereka pergunakan dhaif ya. Dan juga sebagian Hanabilah. Hanbali. Mereka mengatakan apapun tata caranya dalam pembunuhan kisosnya tetap tebas leher. Kalau misalnya dibunuh itu dengan cara misalnya naudzubillah diikat di belakang mobil kemudian diseret dengan mobil terus ke mobilnya berkecepatan 40 km per jam atau gimana terus di terseret di aspal naudzubillah. Nah itu yang melakukannya dan yang berkonspirasi dengannya kiri iya, dengan tebas leher. Tapi ini ada khilaf juga yang berkonspirasi ini. Apakah pelaku langsung atau orang yang merencanakan? Yang lebih roji itu semuanya, yang lebih sahih semuanya jika diketahui siapa dalangnya. Terlebih dalangnya karena kadang babunya itu cuma ikut-ikut doang, melaksanakan perintah karena ada imbalan ya. Nah, adapun Malik eh, Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan apa uh, tata cara yang dilakukan oleh pembunuh tersebut hmm, itu juga dikisos dengan tata cara tersebut jika tidak dimaafkan oleh pihak keluarga ya korban ya. Gitu. Kalau misalnya disiksa, disetrum, kemudian disiksa lagi, dicincang. Nah, itu dengan cara seperti itu. Dengan cara seperti itu. Namun kata mereka kalau mau lebih simple ya tebas aja sudah gitu loh. Karena kan intinya mati gitu. Inti dari itu mati. Walaupun memang menyakitkan kalau misalnya cuma ditebas langsung, biar dia merasakan sendiri kan. Nah, kemudian dikecualikan jika tata cara tersebut dilarang memang oleh syariat seperti misal seseorang membakar saudaranya. Kemudian dikisos dengan cara apa? Membakar tidak boleh karena Rasulullah SAW melarang mengadab makhluk dengan cara membakar. Ya, karena yang ber, kata Rasulullah yang berhak membakar adalah Robnya, Allah Subhanahu Wa Taala di neraka. Kemudian cara lain misalnya seseorang uh, me memasukkan bensin paksa ke saudaranya sampai ma mabuk dan mati. Maka di sini kisosnya tidak boleh memasukkan bensin ke dalam kerongkok kerong e, mulutnya sampai dia minum karena apa? Bensin itu haram. Juga memasukkan khomer sampai dia mati, oplosan misalnya, khomer oplosan. Maka tidak boleh mengkisosnya dengan cara seperti itu juga karena apa? Khomer itu haram. Zatnya atau caranya? Di sini karena karena disebabkan zatnya yang kemudian berpengaruh pada caranya tentu saja. Zatnya itu haram untuk dikonsumsi, begitu ya. Oke. Okay. Baik, seperti itu. Nah, tapi itu yang namanya pengkisosan dengan tata cara serupa itu tidak bertentangan dengan hadis Nabi. Wa idza qataltum fahasinul qitlah tidak tidak bertentangan. Karena apa? Karena ada ayat yang menguatkan yaitu wa jazau sayyatin sayyatum mithluha yaitu imbalan balasan terhadap suatu keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Ya. Kemudian uh, dalam hak-hak makhluk itu adalah ihsan diantaranya ada ihsan wajib dan ihsan mustahab. Seperti ihsan wajib diantaranya apa berbuat baik berbakti kepada orang tua secara umum itu ihsan yang wajib secara umum ya. Dan juga berbuat berbakti secara uh, detail ada beberapa jenis ihsan kepada orang tua yang mustahab. Ya. Tidak wajib tapi mustahab. Tidak wajib tapi mustahab. Seperti ya uh, menginfakkan sesuatu kepada orang tua di kala mereka lapang hanya untuk menyenangkan saja itu mustahab. Adapun jika orang tua telah diketahui kekurangan kemudian kita punya dana lebih maka di sini bukan mustahab di sini, wajib jatuhnya, wajib, wajib jatuhnya, ya, bukan mustahab lagi dalam kondisi seperti ini. Dan juga hak-hak e, binatang. Hak-hak binatang jika memelihara kucing misalnya. Meskipun kucing tersebut suka keluar rumah, tapi tetap ketika dia memelihara kucing tersebut, maka dia mempunyai kewajiban untuk ber, e, menafkahkan sesuatu kepadanya, memberi, memberi memberi sesuatu kepadanya makanan tentu saja bukan mainan makanan dan terlebih burung-burung misalnya. Hak-hak burung kalau misalnya disangkar, maka kewajiban bagi pemeliharanya adalah ma mem uh, memberinya makan. Itu kewajiban. Ya. Nah, sekarang masalahnya hukum memelihara burung gitu apakah boleh atau enggak gitu kan. Karena di antara burung tuh ada yang memang asalnya ingin bebas, alam bebas, kemudian diambil kemudian disangkarkan ini sebenarnya termasuk penyiksaan terhadap terhadap burung. Kalau misalnya untuk diteliti sebentar itu mungkin tidak masalah. Tapi kalau misalnya untuk dijadikan head terus terusnya itu sangat menyiksa burung ya, jadi bisa stres dia. Kemudian kalau misalnya burung tersebut memang sedari kecil itu adalah burung yang udah terdidik sebagai burung peliharaan. Nah, ini tidak masalah seperti kakak tua misalnya. Ya memang dia memang sedari awal itu diternak untuk dipelihara dan sudah terbiasa dengan itu. Itu tidak ada penyiksaan di dalam ya kan? Hmm. Jadi ditafsir dirinci. Nah, kalau misalnya burung yang liar yang terbang biasa bebas kemudian ditangkap, diambil, kemudian dipenjara di dalam kerangkeng itu wallahu alam seharusnya ditinggalkan ya, seperti itu termasuk juga misalnya misal tokek juga termasuk tokek pun memiliki hak. Antum ah, membeli, membeli toke misalnya. Membeli toke kemudian mengurungnya di sangkar yang kecil. Kemudian tidak memberinya makan. Akhirnya dia apa? Enggak mau bunyi ngambek. <clears throat> Toke itu kuat dia tidak makan berhari-hari dia. Bahkan enggak pernah minum. Ya, kemudian uh, wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha sesungguhnya Allah ma'a bersama alladzina taqaw yang orang-orang yang bertakwa walladzina hum muhsinun dan orang-orang yang mereka hum artinya mereka muhsinun berbuat ihsan. Inna di sini harf eh, di inna di sini taukid penekanan Allah Subhanahu wa taala ada ism inna ma'a artinya bersama dan kebersamaan di sini ma'iyah khassah yaitu kebersamaan yang bersifat khusus karena apa setelahnya ada pensifatan bertakwa bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu ada yang umum, ada yang khusus. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersama seluruh makhluknya baik kafir karena Allah Subhanahu wa taala Samiun Alim, Maha mengetahui ya kan. Tetapi kebersamaan umum tersebut tidak memberikan uh, rahmat yang khusus pada pada mereka melainkan kalau kebersamaan khusus lah yang memberikan rahmat khusus dan itu hanya pada orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beramal soleh atau berbuat baik muhsinun. Wa qauluhu ta'ala dan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul 'alim. Wa tawakkal dan bersandarlah. Tawakal itu ada dari materi waw, kaf dan lam ya kan? Wakil. Wakil itu kan orang yang disandarkan padanya, ya kan? Iya. Kalau misalnya saya mewakili antum, berarti antum menyandarkan perkara pada anak untuk menghadapi sesuatu, ya kan? Begitu. Nah, di sini wa tawakkal 'ala Allah yaitu oh, astagfirullahalazim. Wa tawakkal al azizir rahim jadi bersandarlah pada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan perkara tersebut pada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kepercayaan, keimanan, keyakinan dan juga husnuzan kepadanya. Bertawakallah pada Al-Aziz. Al-Aziz itu berarti yang maha perkasa, yang maha kuat. Ar-Rahim dan maha penyayang. Alladhi yaraka hina taqum. Yang yara, yara artinya melihat ka kamu, melihatmu hina ketika taqum, kamu apa? Ketika kamu koma yakumu apa? Apa qiyamus saah? Iqamati sholat koma yakumu apa artinya? Berdiri. Ketika kamu berdiri. Nah, di sini maksudnya apa berdiri nanti insya Allah akan kita bahas. Wa lubaka fisa jidin dan lub apa arti lub Perubahan gerak badan. Berubahnya gerak gerak badan. Makanya di sini ada lub dan juga ka. Difahami, lub dan juga ka. Ada dua kata. Yang pertama lub dan juga ka. lub mudhof dan kaf di sini mudhofun ilaih dia adalah domir. Ah, domir al jar bil idofah. Nah, taqallub itu dari materi apa? Qaf, lam dan ba. kolbu apa? Kolbu artinya jantung. Nah, disebutkan disebut kolb karena apa? Karena suka yukolib Atau yang kolib suka apa? Suka berubah-ubah, suka berubah-ubah. Nah, jadi taqallub artinya perubahan gerak badan. Fisa jadi fi di sini dia artinya baina di antara di antara orang-orang yang sujud. Maksudnya di antara orang yang orang-orang yang sholat, Di antara orang-orang yang sholat. Terkadang sholat itu dimutlakan dengan salah satu rukunnya. Di antaranya warka'u ma'arraki'in dan berukulah kamu bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya dengan orang-orang yang sholat. Kadang dimutlakan dengan ruku. sholat itu adalah ruku kadang. Dan kadang sholat dimutlakan dengan doa karena di dalamnya ada rukun doa. Dan kadang sholat dimutlakan dengan sujud. Di sini fisa Hmm. Innahu huwa samiul alim. Sesungguhnya dia yaitu Allah Subhanahu wa taala, dia adalah as samiul alim yang maha mendengar dan maha mengetahui. Sekarang antum bagi di sini ada ya rokahi taqum garis. Ya rauka takum satu. Kemudian yang kedua adalah takol lubaka fisa jidin. Itu yang kedua. Ya rauka hina takum lubaka fisa jidin. Ya takum artinya yang melihatmu ketika takum kamu berdiri. Untuk apa? Menunaikan solat. Wa taqallubaka fis sajidin dan dia melihatmu tadi apa yang pertama apa ketika berdiri untuk sholat kemudian ketika kamu bergerak berubah gerak badanmu diantara orang-orang yang sholat yaitu orang-orang sujud sama orang-orang sujud maksudnya orang-orang yang sholat nah jadi di sini maksudnya Jika ingin kita ingin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah dengan dengan salat juga. Khusyuklah salat dan kekhusyuan salat itu juga bisa tergantung pada pada jemaah, salat jemaah. Ya, dalam salat jemaah. Walaupun kadang mungkin kita tidak atau uh, luput dari salat jemaah, namun kita bisa membedakan antara salat sendiri dengan salat jemaah. Bahkan sholat sendiri di masjid pun beda rasanya dengan sholat jamaah. Dan sholat jamaah itu tidak semuanya kita rasakan sama ya kan. Dan itu tergantung dari hal-hal yang menciptakan harmonisasi dalam sholat jamaah. Di antaranya kalau misalnya kita bedakan sholat jamaah di dalam masjid atau musola yang di dalamnya sering diadakan kegiatan-kegiatan bid'ah misalnya Beda dengan sholat jemaah di masjid-masjid yang di dalamnya bersih dari hal-hal seperti itu. Nah itu berpengaruh itu. Dan juga lurus dan rapatnya soft itu berpengaruh pada kehadiran hati di dalam sholat jemaah. Karena itu juga berpengaruh pada tingkatan syaitan dalam menggoda orang-orang yang sholat. Sebagaimana kuantitas, tapi namun kuantitas itu tidak mutlak ya. Kalau misalnya kuantitasnya sedikit, namun rapat dan juga lurus itu justru lebih baik daripada kuantitas kuantitasnya banyak namun ceker-cekernya bertebaran di mana-mana. Dan itu kita rasakan ya di masjid-masjid besar, sholat tarawih, kemudian imamnya juga ngasal-ngasalan. Dan kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita ada secercah perasaan dan pembedaan antara imam yang memang dia mengerti bukan mengerti sholat saja mengerti apa yang dia baca dengan imam yang tidak mengerti apa yang dia baca ada salah seorang teman saya dari Bogor dia seorang hafil ah, soleh anaknya masya Allah bagus sekali anaknya teman sekelas di di kampus dan lulus kita alhamdulillah nah suatu hari dia khutbah di khutbah Jumat di suatu masjid. Ya. Dia khutbah di sana, kemudian sholat Jumat. Khutbahnya nggak nggak seberapa gitu. Nah, saya tahu orang yang pendiam, jadi kurang kurang uh, inovatif dalam berkhutbah. Nadanya juga mungkin tidak seberapa mungkin. Namun kemudian ketika menjadi imam, dia membaca. Dan apa yang terjadi? Jemaah menangis dan jemaah tersebut di masjid umum. Sekarang bayangkan kenapa bisa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala kadang memberikan kepada kita sebagai audiens, baik itu ceramah, baik itu sholat berjamaah jahriyah. Itu kadang memberikan kita pembedaan. Ini imam nih sebenarnya nggak tahu apa yang dia omongin gitu kan. Maksudnya nggak tahu, astagfirullah, nggak tahu apa yang dia baca. Nah, itu maksudnya. Dan itu sering kadang terjadi pada kita. Kadang orang-orang tua yang berpengalaman dan juga memang dia mungkin bacaannya cuma itu-itu aja. Mungkin bacaannya cuma surat Ad-Duha, bacaannya paling surat Al-Lail, Al-Ghasyiyah dan hanya itu-itu saja. Namun ketika kita mendengarnya itu justru terasa dibanding mungkin dengan sebagian imam yang berupaya untuk baca juz ketiga, juz keempat atau juz pertengahan yang kita tidak tahu apa gitu kan. Itu kadang Allah alam masing-masing mungkin Allah Subhanahu wa taala beri porsinya. Makanya itu di situ yang namanya ilmu itu seringkali memberikan pengertian pada orang bukan pada ilmu tersebut melainkan pada apa? Orang ini perasaan orang ini memang mengerti. Ya. Makanya kadang-kadang kalau kita melihat asatidah yang muda, guru-guru yang muda itu kalau kita lihat ini orang memang hafal ini itu. Merasa gini, ya ini ustadz muda ini memang hafal ini itu, pintar ini itu. Tapi sepertinya kok kayaknya enggak layak diikuti, gitu kan? Tapi ketika kita melihat asatidah yang senior yang sudah memakan asam garam dakwah ketika berbicara pun pelan biasa itu perasa ini orang ini sebenarnya memang benar-benar menghayati apa yang dia omongi. Mengerti apa yang dia omongi. Dari ketika dia ngomong seolah tuh memang benar ada gambarannya itu semua tergambar. Nah, itu berbeda. Jadi ilmu itu terkadang tidak membuat kita mengetahui ilmu itu secara zat, namun membuat kita tuh kadang mengetahui orang ini benar-benar berilmu dan layak untuk kita agungkan orang ini dengan ilmunya juga. Dan kita tidak mengagungkan orang secara orangnya, tetapi karena dia berilmu gitu. Seperti itu ya. <clears throat> Nah, di sini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sholat Aqiyamus sholat Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kemudian gerakan-gerakan kita Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kemudian waquluhu ta'ala perkataan Allah Subhanahu wa taala wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda id tufiduna fihi Nah di sini ada tiga statement pertama atau tiga kalimat pertama yang mana kalimat tersebut nafi atau nafiah uh, eh, manfiah atau kalimat tersebut dinafikan negatif posisinya. Yang pertama wa ma takunu fi sya'nin, ya kan? Itu pertama. Kemudian yang kedua wa ma minhu min Qur'anin, itu kedua. Yang ketiga wala ta'lamuna min 'amalin. Nah, kemudian setelah antum misalnya garis bawahi satu persatu itu tiga tiga bagian itu, kemudian antum kotakkan kalimat illa kunna alaikum syuhuda. Jadi intinya illa kunna alaikum syuhuda. Nah, sekarang kita dari awal. Begini kalau misalnya memahami teks antum jangan jangan jangan sungkan untuk mencoret-coret seperti ini agar lebih paham. Wa ma takunu fi sya'nin. Wa dan ya kan? Ma tidaklah tidaklah takunu engkau di sini artikan engkau saja tidaklah engkau fi sya'nin dalam sya'an itu bisa artinya urusan, bisa artinya keadaan. Ya. Kalau kita artikan di sini dan tidaklah kamu berada pada suatu keadaan atau diartikan lain dalam keadaan apapun kamu gitu. Bisa diartikan gitu. Namun lebih baik yang pertama karena lebih sesuai dengan teks. Dan tidaklah engkau berada di suatu keadaan, di suatu urusan, wa ma tatlu minhu min Qur'anin dan apa yang engkau baca tilawah tatlu talayatlu artinya tilawah tilawah artinya membaca dan apa yang kamu baca darinya dari Quran wala ta'maluna min amalin dan tidaklah engkau beramal dari suatu suatu amalan. Dah tiga itu. Ya. Sekarang antum perhatikan tiga kata sya'n, Quran dan amal. Sya'n di sini dia mufrad satu bentuknya. Nakiroh tidak ada alif lam, dia adalah isim. Kemudian Quran di sini nggak pakai alif lam, ya kan? Nakiro. Kemudian uh, amal tidak memakai alif lam nakiro. Dalam usul al-fiqh kalau nakiro fi siyaq an-nafi tufid al-umum. Yang namanya nakiro sebuah isim tanpa alif lam di sini kemudian ditanwinkan akhirnya. Jika dalam konteks penafian, ya, maka dia berlaku umum Ngerti? Berlaku sangat umum. Di sini kita baca, "Wa ma takunu fi sya'nin" dan tidaklah kamu dalam keadaan apapun umum. Yang kedua, "Wa ma tatlu min hukmin Qur'anin" dan tidaklah kamu kal, uh, ini kamu ya. Dan tidaklah kamu membaca dari Quran ya maksudnya sebaik apapun bacaanmu. <clears throat> Di sini bisa sehuruf bisa. Karena saking umumnya, berapapun ayat atau berapapun huruf yang kamu baca. Wala ta'maluna min 'amalin dan tidaklah di sini kalian beramal dari suatu amalan apapun. Di sini saya belum bisa menafsirkan di sini ya kok bisa ta'malun kemudian sebelumnya takun dan datu, oke. Okay? Baik. Jadi umum apapun kondisi kamu, apapun yang kamu baca, apapun yang kamu amalkan, illa kunna alaikum syahida. Illa artinya apa? Kecuali kunna kami. Kunna dari kata kana kemudian ditambah nahnu. Jadi kunna. Melainkan kami alaikum atas kalian sebagai apa? Syuhuda Syuhud itu adalah saksi-saksi. Hmm. Di sini Allah Subhanahu wa taala Maha melihat ya. Dan kemudian tentara Allah lainnya misalnya malaikat melihat malaikat pencatat amal. <clears throat> Jadi intinya itu. Kalau misalnya kalimat tidaklah titik-titik melainkan awalnya memang menafikan. Namun pada akhirnya apa? Mengisbatkan, menetapkan. Dan itu lebih kuat daripada sekadar mengisbatkan saja. Misalnya eh, kalau misalnya saya bilang di dalam kelas ini hanya ada enam orang. Eh, di dalam kelas ini ada enam orang. Itu kan statement afirmatif yang positif, isbat, ya kan? Namun jika saya bilang tidak ada di kelas ini melainkan enam orang. Itu lebih kuat. Lebih kuat dia. Karena awalnya apa? Awalnya seolah-olah menafikan. Tidak ada di kelas ini melainkan enam orang. Lebih kuat lagi. Sebagaimana kalau misalnya kita katakan Allahu huwa al-ilah misalnya. Allah adalah sesembahan yang disembah. Allahu huwa Allah adalah yang disembah. Positif tidak ada penafian. Tetapi kalau kita bilang la ilaha illallah, tiada ilah yang orang disembah melainkan Allah. Pertamanya menafikan, kemudian barulah mengisbatkan. Dan mengisbatkan di sinilah poinnya dia sebagai kekuatannya di situ. Makanya di sini sama. Illa kunna 'alaikum syuhuda id tufiduna fi ya ketika kalian melakukannya di dalamnya. Oke. Okay. Baik. Yang hadis yang setelah ini saya pikir itu sudah pernah kan di Arba'in Nawawi ya kan. Berarti kita langsung ke nomor hadi, uh, ketiga. Halaman 41 ya. Di Arba'in Nawawi sudah ya. <clears throat> kita tidak mengulangi mengulanginya lagi. Ketiga, ma'rifatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifat artinya mengetahui nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ismuhu wa nasabuhu. Taib ismuhu wa nasabuhu di sini bukan bukan, perkataan Syekh Muhammad tapi dari Syekh Abdullah. Ya. Ismuhu wa nasabuhu ini bukan dari Syekh Muhammad. Yang al-aslu tsalits. Taib setelah tadi apa? Kita tadi baru menghabiskan ihsan. Ya mana ihsan itu derajat atau martabat ketiga yang tertinggi Sebelumnya apa? Iman dan sebelumnya apa? Islam. Nah, martabat-martabat tersebut semuanya juga seperti khudu, ah, khosyah, inabah dan sebagainya itu masuk ke dalam apa? Hah? Apakah masuk ke dalam ma'rifatul 'abd rabbahu atau yang lainnya? Hmm. Coba kita kita lihat di sini. Nah, nomor halaman 20 coba. Kita harus tahu usul salasanya apa. Usul salasah yang pertama adalah halaman 20 ma'rifatul abdi rabbih bisa, rabbahu bisa. Mengetahui Robnya. Kalau yang kedua apa? Ah. Ah, gimana yang kedua apa? Hmm? Sebelum mengenal Nabi. Ayo. Yang pertama ma'rifatul abd. Ma'rifatul din al-Islam bi bidalilihi bil adillah. Ya, yang kedua halaman 32 mengetahui agama agama Islam. Ngerti jadi jadi ngerti ininya kerangkanya. Usul salah satu yang pertama apa mengetahui robnya. Ya. Kemudian yang kedua mengetahui agamanya. Nah, mengetahui robnya tadi ada ada beberapa amalan seperti inaba dan juga dan lain-lainnya isti'anah dan seterusnya. Kemudian mengetahui agama Islam. Nah, mengetahui agama Islam ini ditafsir dirinci bahwa saya dalam agama Islam ada tiga martabat. Martabat keislaman, martabat keimanan dan martabat ihsan. Gitu ya. Oke, jadi gitu. Nah, terus yang ketiga sekarang, setelah mengetahui Allah, mengetahui agamanya baru mengetahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang dimaksudlah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'rifatu Nabiina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ismuhu wa nasabuhu wa nisbatu. Eh? Seperti ini wa nasabuhu ya. Bukan nisbatun. Wa nasabuhu. Taknya di, di, dihapus taknya. Al-aslu thalith asal atau asas atau pokok atau pondasi atau landasan yang ketiga adalah ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui nabi kalian yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa Muhammad ibnu Abdullah, Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Dicukupkan sampai sini saja. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa Kinanatan min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim." Itu sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah dari anak-anaknya Ismail. Keturunannya Ismail ada yang namanya Kinana. Kemudian wastafa Quraisyan min Kinan min Kinana dan dari Kinanah tersebut dari Bani Kinanah tersebut Allah Subhanahu wa taala memilih Quraisy. Wastafa Bani Hashim, wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dan uh, Allah memilih dari Quraisy tersebut Bani Hashim. Nah, wastafani min bani Hashim dan Allah Subhanahu wa taala memilihku dari bani Hashim. Jadi dalam alam semesta ini dari seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala memilih memilih siapa? Manusia. Ya. Ya kan? Diberikan hawa nafsu, diberikan dan sebagainya. Kayak disebut di, surat, di dalam surat Atin apa? Manusia diciptakan ahsan takwim. Nah, dari manusia tersebut Allah Subhanahu wa taala kemudian memilih memilih manusia-manusia pilihan. Mereka adalah para wali. Nah. <laughs> Ya, baik. Para wali itu lebih umum daripada nabi. Nah, kemudian dari wali Allah Subhanahu wa taala dari semua wali, Allah Subhanahu wa taala tentu saja memilih para para nabi. Karena ulama pun wali. Ya. Dan dari para nabi, Allah Subhanahu wa taala memilih para rasul. Kemarin sudah pernah kita kasih tahu berapa jumlahnya? Hah? Ah, antum nggak masuk kan tuh? Waktu itu lagi lagi seneng senang antum Ah, 300 Hah? 315. Kemudian dari para rasul tersebut Allah Subhanahu wa taala memilih ulul azmi. Siapa yang ulul azmi? Ibrahim, Nuh, eh, Nuh Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad eh, sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari kelima ulul azmi tersebut Allah Subhanahu wa taala memilih dua sebagai khalil. Kekasih siapa? Ibrahim dan Muhammad SAW. Dan dari dua tersebut Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Muhammad sebagai yang tertinggi, yang termulia, Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Kemudian wa Hashim min Quraisy. Hashim dari bangsa Quraisy. Ah, keturunannya keturunannya Allah Subhanahu wa taala kemudian memilih mereka. Dan Hashim nama aslinya adalah Amr. Bukan Hashim. Ya, tapi dikenalnya sebagai Hashim. Ya. Wa Quraisyun al Arab dan bangsa Quraisy itu termasuk dari Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail dan Arab Arab itu dari zuriat apa zuriat anak cucu keturunan Ismail. Bukan Ishak. Kalau Ishak jadinya apa? Israel. Jadinya Yahudi. Hmm. <clears throat> Kemudian Ismail bin Ibrahim Al-Khalil. Tadi disebut Al-Khalil ya. Alaihi wa ala nabiyina afdalus salat wa atammu wa salam. Walahu minal umri thalat wasitun Dan Rasulullah SAW mempunyai berapa umur? Umurnya berapa? 63 tahun yang lebih rojih Yang lebih rojih 63 tahun Ada perbedaan pendapat namun yang lebih rojih dan yang masyur adalah 63 tahun Minha arba'una qoblan nubuah Dari umur tersebut 40 sebelum kenabian Maksudnya 40 tahun baru pada pada umur ke-40 itu kenabian. Ya. Wa salas wa 20 nabiyan rasula. Kemudian 23 tahun sebagai nabi dan sebagai rasul. Ya tadi <clears throat> 63 eh, tahun itu umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu sesuai dengan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha dan tentu tentu saja Aisyah lebih lebih tahu daripada daripada ulama sejarah ulama sejarah itu kan bawa-bawanya ya Aisyah tentu saja lebih tahu bagaimana mungkin di disangkal 40 itu tidak tidak dalam masa kenabian kemudian 23 pada masa kenabian dan kerasulan Nubbi'a biiqra Nubbi'a biiqra atau biiqra Bacanya kalau di sini berarti lebih tepat biqra Biqra gitu Kata bi, ba, dan juga iqra Dua kata Nubbi'a biiqra Wa ursila bil muddathir Nubbi'a artinya khubbiro Apa arti naba? juz 30 pertama surat pertama juz 30 berita berita besar ya karena di sini berkaitan dengan kiamat makanya disebut berita besar aslinya naba itu artinya khobar berita naba itu berita nah nabi itu penyampai berita ya nabi itu penyampai berita mukhabir atau mukhbir ya Nah, di sini nubia berarti disampaikan padanya berita. Maksudnya apa? Dijadikan penyampai berita, itu maksudnya. Dijadikan penyampai berita. Dinabikan, kalau, kalau misalnya istilah kita singkatnya, dinabikan, dijadikan nabi, dijadikan penyampai berita, penyampai kabar. Dijadikan nabi melalui apa? Melalui ikro maksudnya melalui surat Al Al-Alaq. Dan itu bukan semuanya karena pada saat itu yang turun apa ikro bismi rabbikal ladzi dan seterusnya namun tidak sampai setengahnya, ya kan? Hanya beberapa saja. Itu menunjukkan Al-Qur'an, surat-surat Al-Qur'an dalam satu surat pun ayat-ayatnya tidak mesti turun langsung semuanya dalam satu surat, melainkan kadang ber, uh, berangsur-angsur. Oke. Nubi abiqra wa ursila bil muddathir. Dan dijadikan rasul. Diutus sebagai rasul dan mulai dilantik sebagai rasul melalui ya al muddathir. Surat Al-Mudathir, ya al mudathir, kum fanzir ya kan? Orang baka fakabir dan seterusnya. Nah, nanti insya Allah akan ada di sini. Akan dibahas. Nah, jadi maksudnya adalah dari dua kalimat ini Rasulullah SAW ketika diwajibkan oleh malaikat atau di so, diminta oleh malaikat untuk membaca Iqra ha, membaca nama Allah Subhanahu wa taala nah mulai saat itu dia dila, eh, sallallahu dilantik sebagai nabi nah kemudian kapan dilantik sebagai rasul ketika beliau mendapatkan wahyu ya ayuhal mudathir. gitu wa baladuhu Makkah. Baladnya, negerinya, negeri asalnya adalah Makkah. <clears throat> Ba'athahu Allah bin nazarati 'ani syirki wa yad'u ila tauhid. Ba'ath artinya utus. Hu di sini kembali kepada Rasul. Allah adalah fa'il di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul mengutusnya yaitu mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin nadharati an-nadzarah artinya menadzarah memperingatkan mengingatkan ya inna uh, eh, mubashira wa nadhira mubasyir pemberi kabar gembira kalau nadhir pemberi peringatan nah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul dengan atau bertujuan untuk apa Mem mengingatkan akan bahaya syirik. Wa ila tauhid dan mendakwahkan menuju tauhid. Nah, itu dakwahnya para rasul itu semuanya. Semuanya para rasul dan nabi itu keintian dakwahnya berpatuk pada la ilaha illallah. Ya, berpatuk pada la ilaha illallah. Nah, kalau kita ya juga sama. Islam kita berpatuh pada la ilaha illallah dan karena berpatuh pada la ilaha illallah itu disampaikan oleh seorang rasul tanpa maka tidak boleh atau tidak mungkin jika kita tidak mematuhi penyampai risalah makanya diadakan wa Muhammad Rasulullah bagaimana mungkin kita melakukan la ilaha illallah tanpa mengetahui pengetahuan dari Rasul. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mempercayainya dan memasukkannya dalam dalam syahadat kita. Wa dalilu qauluhu ta'ala dan dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal muddatsir" Wahai orang-orang yang apa? Berselimut. Kum fa'anzir. Hah? Kum. Berdirilah fa'anzir. Kemudian Peringatkanlah Wa rabbaka fakabbir Rob kamu dan Rob kamu fakabbir maka kabir kabir di sini sebenarnya para ulama mempunyai beberapa makna. Ah, sudah. Daripada saya menafsirkannya sendiri Mendingan saya melihat ke Kitab tafsir Ya Oke okay. Nanti insya Allah kita ingin Kita tafsirkan Wa rabbaka fakabbir Dan kepada roh mula, Kau bertakbir Wa thiyabaka fatahir Takbir itu membesar-besarkan wa thiyabaka fatahhir dan di sini zahir maknanya thiyab artinya apa? pakaian. Apa yang kamu pakai? Pakaianmu fatahhir maka Tohir Apa? Sucikanlah Bersihkanlah Warujza fahjur Rujz di sini artinya adalah Berhala, sembahan selain Allah Fahjur Apa arti hijrah? Tinggalkan, tinggalkanlah Tinggalkanlah Berhala-berhala itu maka tinggalkanlah wala tamnun tastakthir. Apa artinya tamnun? Hah? Wala tamnun tastakthir. Apa arti man di sini? Man bisa artinya memberi, bisa artinya meminta juga. Coba di, di ada ada yang punya aplikasi ini, ada yang bawa Al-Qur'an terjemahan. Tamnun di sini diartikan apa enaknya? <clears throat> Kalau tas takfir itu uh, berbanyak-banyak. Jadi seolah di sini jangan kau meminta-minta sehingga kamu tuh pengen berbanyak-banyak. Gimana terjemahan yang lebih tepatnya? Al-Mudathir juz 29. Ah. Ketemu? Ayat keempat. Ayat ke berapa ini? 1 2 3 4 Eh, keenam maaf keenam keenam apa di situ enaknya artinya dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak hmm. dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, banyak. Hmm. dan ini juga sesuai dengan tafsiran dalam hadis eh, dalam hadis dalam tafsir Al-Qurtubi. Coba dalam tafsir Al-Qurtubi untuk la wala tamnun tastakfir itu ada 11 penafsiran. <laughs> Ini tafsiran yang kedua itu. La tu'ti atiyatan taltamisu biha afdhala minha. Janganlah kamu memberi sebuah pemberian yang kamu mengharap-harap apa dengan pemberian tersebut apa namanya imbalan yang lebih besar darinya Ya, itu perkataan Ibnu Abbas dan Ikrimah dan juga Qatadah. Kenapa hal tersebut dikatakan yaitu memberi sesuatu kemudian mengharapkan hal yang lebih ini darinya? Dikatakan oleh Dhahab hadza harramahullahu ala Rasulillah li'annahu ma'murun bi asyrafil adabi wa ajalil akhlaq wa abahahu li ummatihi. Hal tersebut, hal ini tadi memberi sesuatu untuk mengharapkan yang lebih baik darinya. Itu Allah Subhanahu wa taala haramkan atas rasulnya karena Rasulullah Muhammad SAW makmurun wasallam ma'murun bi asyrafil adat, yaitu dia beliau diperintah dalam semulia-mulianya adab. Karena hal tersebut itu kurang kurang sempurna adabnya untuk seorang rasul wa ajalil akhlak dan akhlak yang tertinggi wa li ummatihi dan Allah Subhanahu wa taala membolehkannya untuk umatnya membolehkannya untuk umatnya jika misalnya kita meminta eh, kita memberi sesuatu kemudian kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala hal yang lebih baik dari sesuatu itu dalam sebuah hadis yang lemah dikatakan man ahwadu lillahi awadahu afdhal min semacam itu ya atau dengan maknanya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah amin. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberi sesuatu yang lebih baik dari darinya. Hmm. si boy. nggak nanggung nanggung itu kayak nawar barang aja nawar barang sekali nawar mining banget sekali nanya banyak kan tapi nggak apa-apa insyaallah kita jawab insyaallah semampunya wali bika fasbir dan terhadap Robmu maka bersabarlah tapi kita langsung ke maknanya sekarang wa makna kum fa anzir makna dari kum fa anzir Kum berdirilah, ayo berdirilah, ya berdirilah wahai Rasul. Faandir maka anzir peringatkanlah. Yunziru ani syirk wa yad'u ila tauhid. Itu. Memperingatkan dari apa? Dari kesyirikan. Akan kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid dan mendakwahkan atau menyeru kepada kepada tauhid. Karena yang namanya tauhid adalah lawan dari syirik. Dan lawan syirik adalah tauhid. <clears throat> Dan wallahu alam sebenarnya orang-orang Kristen sekarang itu musyrik sebenarnya. Ya? Ya enggak? Walaupun pada asalnya mereka emang ahlu kitab, memiliki kitab, namun sebenarnya musyrik mereka. Dan hal ini jadi membuat permasalahan jadinya. Apa apakah kita boleh menikahi ahlu kitab? Itu pun ada syaratnya, ya kan? Jangan serta merta tentang menikahi alul kita boleh untuk perempuan ya, kita kitabiah perempuan, kemudian langsung dinikahi begitu saja tidak melihat kondisi sosialnya, tidak melihat kondisi orangnya. Karena ya namanya kitabiah, alul kitab kemudian nantinya eh, kita harus melihat dia itu mutamasikah atau tidak terhadap agamanya. Maksudnya dia memang memegang kitabnya atau enggak gitu loh. Kalau kita lihat sekarang mana ada kayak gitu kan? Kalaupun ada yang apa namanya suster-suster itu yang dibiara-biara itu, kalaupun ada, ya seberapa sih mereka gitu kan? Seberapa soleh gitu mereka? <clears throat> Biasa biara-biara itu di gunung-gunung gitu. Kalau mau cari yang solehah. <laughs> Gak tau apa yang mereka lakukan dengan rahib-rahibnya itu. Hah? Kalau di di sana ada di di pesantren saya kan di kaki gunung dulu ya. Itu di tengah-tengahnya itu di tengah kaki gunung atas itu ada biara atau semacamnya. Itu kalau ada pertemuan kita nggak tahu apa yang mereka lakukan. Ya. Nah, suatu hari ada seorang santri. Ya kita kan dulu sering suka jalan-jalan ke kebun sendiri atau kadang berbareng atau karena sendiri atau ngapain lah pokoknya jalan-jalan sumpek kan di penjara suci gitu kan <laughs> jalan-jalan ke atas ada yang jalan ke ke atas gitu maksudnya ke atas ini jauh bukan ke atas genteng lewat apa jalan-jalan naik gunung itu kemudian ke biara itu kalau dari bawah kita itu kelihatan jauh gitu di atas gunung di atas itu apa kelihatan gentengnya merah tapi karena gede jauh gitu datang sana seorang teman. Ya udah datang sana sepi banget alhamdulillah itu. Eh serem banget itu, takut dia ke sana itu. Ketok-ketok kan. Akhirnya ada, nggak tahu rahib atau apa gitu. Apa sih namanya? Pendeta. Ah, pendeta. Ah, semacam itulah, semacam itu. Kok bahasa bahasa ininya rahib, bahasa kitab kuningnya rahib. <laughs> nah, akhirnya mengklaim dia, mengklaim bahwa saya dua adalah muslim. yang di debat santri santri tingkat kelas bawah santrinya di mana aja masa bodoh emang gue pikirin gitu kan mau dia muslim mau enggak terserah gitu kan sebagaimana sebagian juga ada yang klaim saya dulu mantan saya pernah ngaji di sini saya pernah ngaji di sini sekarang saya bertaubat dari ngaji itu <laughs> tapi kadang-kadang seperti itu mengklaim saja ya iya sampai mana kita tadi semuanya. Sebenarnya sampai mana kita? Kok sampai situ? Iya, wa doa ila tauhid ya. Ya, sampai tadi bahwasanya sebenarnya orang kafir uh, orang ahli kitab itu lebih dekat kepada kesyirikan karena apa? Orang yang muslim saja kadang berbuat syirik apalagi mereka gitu kan. Budaya Trinitas itu kan apa? Sebenarnya kesyirikan itu. Hah? Kesyirikan dari segi rububiyah bagaimana? Ya kan? kesyirikan dari segi rububiyah. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala itu makhluk apa itu? Allah Subhanahu wa taala bagaimana mungkin disamakan dengan makhluk? Ini gradual ya, berangsur-angsur seperti kayak apa aja, kayak nanti datang lagi nanti. Hmm, kalau ada nuzul wahyu ini nuzul soal ini. Kemudian warabbuka warabbaka fakabbir, maka terhadap rohmu, Rabbmu bertakbirlah. Oke, kita bahas. <clears throat> Warabbaka fakabbir. Maka e, di sini maknanya adalah azimhu bitauhid. Warabbaka fakabbir azimhu bitauhid, yaitu agungkanlah dia yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan tauhid. Jadi sini ibrohnya bukanlah sekadar antum atau kita melafalkan Allahu Akbar semata sebagaimana yang biasa dikatakan atau diucapkan sebagai motivasi kadang-kadang. Ada lomba Allahu Akbar Allahu Akbar ada apa-apa teriak Allahu Akbar Allahu Akbar. Sebenarnya bukan itu ibrohnya. Itu memang membangkitkan membangkitkan hamasah sahih benar. Tetapi terkadang sekadar membangkitkan hamasah karena teriakan rata-rata orang itu. Hah? bisa Allah Akbar, Allah Akbar gitu kan. Itu karena kelantangan dan teriakan saja. Tapi tidak meresapi makna dari Allahu Akbar tersebut. Kalau misalnya kita sadari ya. Untuk memotivasi saja. Karena apa? Karena ada kekerasan suara sehingga berpengaruh pada atmosfer sekitar. Itu nggak ada pengaruhnya dari pemaknaan. Kalau misalnya seseorang cukup mengatakan Allahu Akbar, kecil biasa tapi dengan pemaknaan itu dampaknya justru jauh lebih baik daripada rame-rame berteriak kemudian menghancurkan barang-barang dan sebagainya membakar ban dan sebagainya kemudian dan demo-demo sebagainya itu justru menjadikan kalimat Allahu Akbar itu batil semakin batil maksudnya di mata orang batil itu menjadi batil gitu loh nah itu bilang. nah kalau misalnya ada yang mau demo-demo besok jangan membawa nama Allahu Akbar dan sebagainya ya lebih baik seperti itu azimhu bitauhid. Kemudian baka fatohir. Adapun tentang baka fatohir dan terhadap siap siap di sini artinya kan pakaian ya. Nah, ternyata para ulama memiliki perbedaan pendapat di antara mereka tentang makna siap menjadi delapan pendapat. <laughs> Subhanallah, delapan pendapat. Pendapat pertama dia mengatakan bahwa setiap di sini amalan. Berarti apa? Sucikanlah amalanmu, ya kan? Pendapat kedua dia mengatakan kol jantung atau kita sebut hati. Berarti sucikanlah jantungmu. Kemudian yang ketiga, an-nafs. Nafs itu apa? Jiwa. Hmm. Jiwa. Sucikanlah jiwamu. Atau dalam artian lain sucikanlah rohmu gitu ya. Kemudian al-jism Al-jism itu jasmani, fisik. Sucikanlah fisikmu, termasuk badan ini. Kemudian al-ahl. Al-ahl artinya apa? Keluarga. Sucikanlah keluargamu. Kemudian al khuluk, Afwan, al khuluk, al khuluk artinya akhlak. Akhlak adalah tingkah laku. Sucikanlah tingkah lakumu. Asabi' yang kedelapan adalah din, agama. Adin di sini bisa berarti agamanya, bisa berarti beragamanya. Ngerti ya? Ada din yang arti agamanya. Ada din juga di sini bermakna beragamanya kita. Nah, di sini yang dimaksud din di sini adalah beragamanya. Jadi bukan agamanya disucikan, tetapi beragamanya kita disucikan gitu. Jadi sucikanlah agamamu maksudnya sucikanlah peragama peragamaanmu. Karena agama kita sudah suci, alhamdulillah, dan sudah lengkap sempurna. Kemudian sebagaimana mujadid, eh, mujaddid pembaharu agama, ya. Di sini bukan berarti agamanya ditambah-tambah, diperbaharui, dipoles dan sebagainya, bukan. Ber, tapi sikap beragamanya, beragamanya yang diubah, diperbarui sebagainya sehingga menjadi bagus. Kemudian yang kedelapan, tiap yang dimaksud adalah pakaian secara dohir, pakaian ini. Itu delapan tafsiran dari para ulama. Dan dalam ilmu tafsir ada ikhtilaf tabtudat, ada ikhtilaf tanawwu. Ikhtilaf tanawwu itu perbedaan macam. Nah, ini perbedaan macam. Bisa aja ini semua masuk ke dalam ayat ini. Bisa aja tadi misalnya amal, Kol, hati, jinta, eh, jantung, kemudian nafs, jiwa, kemudian jis, jasmani, kemudian ahl, keluarga, kemudian khuluk tingkah laku, kemudian din, agak beragama, kemudian pakaian langsung. Itu semua bisa masuk dalam wasiat bagi fatahir. Itulah Islam, tafsir Islami. Ai tahir a'malaka 'ani syirk. Adapun di sini Syekh Muhammad menafsirkan tahir a'malaka, bersihkanlah amalan-amalmu dari kesyirikan. Berarti di sini bersihkan amalanmu masuk ke dalam yang pertama yaitu amalan. Tafsiran terhadap siap sebagai amalan. <clears throat> Warujza fahjur rujz. Rujz artinya al-asnam. Al-asnam adalah jamak dari sonamun artinya adalah patung. Hmm, patung. Atau berhala. Fahjur maka tinggalkanlah wahajruha tarkuha wa ahlaha wal bara'atu minha wa ahliha tarkuha wa ahliha ya alasnam wa hajruha wa hajruha hajr dan hajar menghajarnya adalah tarkuha meninggalkannya tark meninggalkannya ha di sini kembali ke asnam ha kembali ke asnam wa ahluha dan ahl dan para pelakunya, maksudnya para penyembahnya. Kita meninggalkan sesembahan tersebut ya dan kita meninggalkan penyembahnya. Dan maksud dari menimbang meninggalkan penyembahnya itu kita tidak menggaulinya. Ah, gimana bahasa enaknya? Bergaul dengannya, bergaul dengannya. Wal bara'atu minha Da al baroah artinya berlepas diri, berlepas diri darinya. Darinya ha di sini dari asnam. Dari patung-patung tersebut kita berlepas diri darinya. Wa ahliha dan juga kita berlepas diri dari pelakunya. Oke, kemudian topik baru wa akhadha ala hadza 'ashra sinin dan beliau mengambil ini yaitu berdakwah khusus untuk tauhid, menancapkan tauhid dan keimanan itu berapa? 10 tahun dalam periode Makkah. Yad'u ila tauhid, berdakwah menuju tauhid. Kemudian wa ba'dal ashri setelah 10 itu urija bihi ila sama. Urijarnya su'ida. Su'ida artinya dinaikkan, diangkat, diangkat dengannya ya diangkat ke langit. Wa furidat maksudnya Isra Mi'raj ya. Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya apa? Perjalanan di malam hari. Subhanalladzi asra bi 'abdihi ya. Di malam hari lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan nabinya pada malam hari. Nah, begitu juga di Isra, Isra artinya memperjalankan. Nah, adapun mi'raj, mi'raj itu artinya adalah naiknya atau alat naik bisa alat naiknya menuju langit. Wa furidat alaihi as-salawat al-khams dan difardukan, diwajibkan atasnya. Hak di sini adalah nabi. Alaihi al nabi Namun kemudian kefarduan tersebut tentu untuk umatnya juga dan untuk kaum muslimin sebenarnya. Ah, dan untuk umat manusia dan jin semuanya. Salawat al-khams, salat yang terbagi menjadi lima waktu itu. Wa shalla fi Makkah thalatha sinin dan beliau salat di Makkah berapa tahun? Ah, tiga, tiga tahun. Berarti syariat salat itu di Makkah. Hmm? Syariat salat di di Mekah. Dah? Tadi saya jalan-jalan salah. Saya takutnya salah ngomong lagi. Berapa tahun di Mekah, berapa tahun di Mana tadi yang duluan? Masya Allah ini mana halaman pertama yang mana ini? Ini berapa berapa orang yang nanya bagaimana pengumuman penggunaan alaihi salam dengan sallallahu alaihi wasallam? Semuanya boleh alaihi salam, boleh untuk malaikat, boleh juga untuk uh, nabi secara keumuman. <clears throat> kalau nabinya satu alaihi salam, kalau dua alaihi salam, kalau tiga atau lebih alaihim assalam, alaihim assalam. Dengan sallallahu alaihi wasallam itu untuk nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bisa dikorinkan atau disertakan untuk para sahabatnya dan para ahli baitnya dan bisa juga untuk keumuman kaum muslimin. Adapun kalau khusus nggak boleh kita berselawat atas antum misalnya enggak itu khusus untuk nabi. Namun jika dikorinkan dalam misal khutbah hajah Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin Itu kan selawat tetap salam untuk semuanya. Yaitu untuk mendoakan kebaikan bagi mereka semua. Nabi Isa belum meninggal benarkah keyakinan ini? Iya, Nabi Isa eh, alaihi alaihi salam belum meninggal dan tidak disalib. <clears throat> yang mana Nabi Isa alaihi salam akan kembali, namun kembali tidak untuk berdakwah sesuai dengan dakwahnya ketika menghadapi orang Yahudi, bukan. Tetapi justru Nabi Isa alaihi salam nanti akan mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak ada syariat independen yang dibawa oleh Nabi Isa pada saat itu sehingga orang-orang Kristen itu akan dibatalkan oleh beliau. Jadi tidak ada hujah nanti bagi orang Nasrani untuk kembali kepada Isa alaihissalam melainkan Isa justru menisbatkan dan bertetap pada syariat Nabi Muhammad. Sehingga tetap orang Nasrani wajib untuk untuk apa? Untuk kembali kepada syariat Islam yang sahih. Saya dilarang makan makanan laut dan darat dalam satu piring. Diberi hadis bahwa itu terlarang dan dari medis tidak sehat benarkah semisal ayam dan udang saya tidak tahu dari dari segi hadis wallahu alam dan dari segi medis juga saya wallahu alam kalau saya sendiri tidak mau permasalahannya karena lumayan ya. ayam dan udang lumayan kan <coughs> Anak didik saya sering diam menangis malas atau menunda sholat beberapa bulan lalu tidak mau sekolah satu bulan. Tata tempatnya kosong dan sering ketakutan. Ini kayak mau bertanya tentang setan ini. Si anak tujuh tahun ditanya tidak mau menjawab. Akhirnya orang tua mendatangi orang yang bisa lihat jin. Untuk apa? Ustadz itu akhirnya berkomunikasi dengan jin. Ini bisa lihat jin ini maksudnya. Hah? Berarti ada jin di dalam orang itu. Oh, Ustadz itu akhirnya berkomunikasi dengan jin. Ternyata jin itu utusan apa ini MPU atau apa? MPU, MPU. MPU. MPU. Empu, oh empu gandring. Empu ya. yang mendirikan sekolah. Woi, woi, woi, empu di sini apa ya? Yang Pemilik. Pemilik sekolah yang sudah meninggal atau gimana ini maksudnya? Kita rinci nanti, kita tafsirkan nanti ya. Jin disuruh menunggu keris yang disimpan empu di bawah sekolah, katanya jin tidak diganggu. Tapi sekarang si anak kambuh lagi, sekolah harus diseret-seret, meski menangis harus bagaimana? Ini kemungkinan besar memang karena jin dan memang karena jin ini karena udah ketahuan ya. Tapi begini, kalau orang yang bisa lihat jin itu otomatis sebenarnya ada jin pada dirinya. Jadi dia memakai khodam. Ima dia memakai khodam atau ima dia dikhodamkan, dipaksa untuk berkhodam atau dia berkhodam tanpa sadar. Di antara tablis iblis adalah seseorang berkhodam tanpa sadar. Ya dia nggak sadar kalau dirinya itu punya khodam. Khodam di sini nggak mesti dia tuh berniat untuk ber mengkhodamkannya. Nah kan dia nggak sadar ada jin yang selalu ada padanya. Itu ya, oh, Ah, yang yang seperti itu oh, bisa melihat melihat itu karena nggak sadar dan ketika kita katakan antum tuh ada jinnya ada jin yang membuat antum tuh melihat melihat yang menyangkal dan merasa itu adalah kelebihan padahal itu adalah suatu ketidaknormalan Nah yang bisa melihat jin ini sebaiknya tidak mendatangi orang yang seperti ini, tetapi mintalah pada ya tentu minta pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta kepada orang yang memang eh, tidak pernah mengklaim bisa melihat jin ya. Ya. Memang tidak semua orang bisa melihat jin itu salah, enggak semuanya. Kadang orang memang dengan sendirinya, dengan kekuasaan Allah tentu saja, dengan sendirinya dia tidak punya niatan untuk bisa melihat jin, melainkan ada pada dirinya jin tertentu yang membuatnya terlihat dan jika dia ujuk dengan hal seperti itu itu batil sekali itu. Batil sekali apalagi jika dia mempergunakan untuk mempergunakannya untuk hal-hal yang batil apalagi syirik. Walaupun mungkin memang benar dia melihat jin, maksudnya di sini melihat mungkin kemungkinan besar tidak dalam bentuk aslinya wallahu alam. Tetapi kadang atau seringkali orang seperti ini berdusta pada orang lain, yaitu awas tuh di belakang ente tuh ada ini ini ini. Dia kadang mempergunakan orang-orang kan pada tahu dia bisa melihat, kemudian mempergunakan untuk menakut-nakuti, untuk merasa dianggap jago dan sebagainya. Hah? Nah, adapun berkomunikasi dengan jin, ya itu mungkin dan uh, ulama ikhtilaf dalam hal ini dalam ruqyah boleh atau tidak. Kalau anak pribadi, wallahu alam lebih bercondong pada yang boleh bahkan jika itu dirasa bermaslahat maka dianjurkan ya. Terutama jika itu bisa memasukkan jin pada pada Islam. Jika tidak ya keluarkan aja sudah, nggak usah lama-lama berkomunikasi ya. Kecuali kalau misalnya memang ada jin lain banyak yang ingin masuk ke dalamnya. Karena kadang satu jin masuk menyerupi kemudian kita berkomunikasi, itu jin lain tidak bisa masuk karena sudah ditampung satu jin itu. Sehingga kadang kita layak menahannya supaya apa? Supaya yang lain yang jahat-jahat nggak lebih jahat nggak masuk. Ah, seperti itu uh, kemudian ternyata jin itu utusan empu yang ini MPU-nya pakai eh, pakai huruf kapital semua jadi saya kira apa mahkamah apa gitu kan yang mendirikan sekolah ini mungkin tapi belum tentu benar ya karena eh, kadang jin itu memang mengklaim dirinya sebagai utusan utusan dari orang zaman dahulu atau utusan dari rajanya itu mungkin benar Mungkin benar, karena mungkin di daerah sekolah itu ada kerajaannya, ada yang tinggal sekitarnya banyak. Eh, mungkin dan mungkin itu dia adalah utusannya apa penjaganya, pengawalnya diutus untuk meninggali tempat itu. Itu mungkin, namun belum tentu gitu loh. Jadi kita tidak mendustakan secara mutlak dan kita juga tidak layak juga membenarkan begitu saja. Mereka yang layak bagi kita bagaimana caranya agar mengusir jin itu seluruhnya kalau bisa. Bagaimana caranya? Nah, ya, utusan Empu yang mendirikan sekolah memang kadang orang-orang zaman dahulu mereka memiliki hadam-hadam tertentu. Nah, yang namanya umur jin itu kan relatif jauh lebih panjang daripada umur manusia. Nah, kalau misalnya seseorang punya khadam, naudzubillah, dan sengaja dengannya, kemudian sampai dia mati apa manusia tersebut mati meninggalkan khadam, bukan meninggalkan gading ya, meninggalkan khadam, mati, khadamnya tetap hidup maka hadapnya akan cari peralihan mungkin ke keturunannya kalau nggak punya keturunannya ke tempat yang diwasiatkan kepada jin itu. Nah mungkin saja empunya itu walau alam bisa saja menitipkan tempat itu pada sang jin yang kemudian jin merasa berkuasa di sana dan jika ada yang macam-macam jin tersebutlah yang akan memberesi gitu misalnya sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada jin itu dan ini mungkin pengaruh dari jin, namun jangan pernah takut dalam pada hal ini, melainkan wajib baginya untuk usaha karena ini bagaimanapun adalah takdir dari Allah. Ini adalah kekuasaan Allah semuanya, bukan kekuasaan jin mutlaknya, tapi mutlak kekuasaan Allah. Ini ujian dari Allah sehingga uh, kita membenarkan atau tidak mungkin terjadi jin disuruh menunggu keris yang disimpan empu di bawah sekolah itu mungkin saja katanya jin tidak ganggu itu mungkin namun kita tidak mempercayainya begitu saja karena mungkin saja nanti ujung-ujungnya zariahnya menyebabkan apa kesilapannya apa meminta tumbal, meminta sesajian, meminta apa itu bisa nantinya ujung-ujungnya supaya apa supaya nggak ganggu dengan alasan kerisnya supaya aman dan sebagainya dan mungkin mungkin tertanam mungkin tidak karena terkadang orang-orang yang punya khodam yang sengaja punya khodam atau dukun-dukun itu menanam sesuatu di beberapa daerah terutama daerah-daerah yang diminta oleh jin seperti menanam keris atau menanam batu bebatuan atau menanam kalau untuk yang menyantet itu biasanya menanam jarum dan semacamnya apa namanya paku-paku eh, peniti dan semacamnya ditanam di kuburan fulan, di kuburan fulan, di kuburan fulan dan sebagainya. Itu mungkin. Mungkin itu ada. <clears throat> Tetapi yang uh, bisa misalnya seorang perukia yang senior dan ulung dan terbiasa dan insya Allah tahan dengan hal-hal semacam ini itu <clears throat> minta petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan oleh Allah di mana tempat keris tersebut bisa. Asal dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala bisa. Minta petunjuk sama Allah atau jika memang itu akan merepotkan, cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menghancurkan keris-keris itu bisa. Jadi di antara caranya tapi ini biasa dilakukan perukiah syar'i ia meram kemudian meminta petunjuk kepada Allah minta benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta gambaran di mana tempatnya. Itu kadang di Allah Subhanahu wa taala jika Allah menghendaki akan menunjukkan melalui gambaran tersebut. Dan itu terjadi bukan sekali saja di antara perukiah benar. Enggak pakai jin itu, enggak pakai jin. Jadi jangan antum kira itu khurafat dan sebagainya. Namun terjadi di antara ruqyah syar'i mereka ada yang dengan cara itu kemudian Allah Subhanahu wa taala ilhamkan padanya di mana tempatnya akhirnya ketemu, digali benar ada. Dan itu nggak pakai jin. Ya, dan itu nggak pakai jin. Dan ruqyah-ruqyah seperti itu mereka tidak bisa melihat jin. Tidak bisa melihat jin. Jadi kalau misalnya sesuatu yang warib jangan langsung kita anggap itu adalah wah itu pasti melihat jin, itu pasti gini-gini. Belum tentu, belum tentu. Mungkin saja ya, karena kita tidak tahu dan kita belum pernah mengalaminya. Adapun masalah jin tidak ganggu, yang dirukyah sekarang adalah sekolahnya sekarang dirukyah ya kalau gitu. Hah? Caranya sering-sering setel Al-Qur'an di sekolah tersebut setelah selesai sekolah. Ketika ada keadaan sepi, cara mengusirnya setel. Setel Al-Qur'an di sekolah tersebut. Kalau perlu di setiap kelas disediakan speakernya. Nah, itu lakukan itu sering-sering atau justru lakukan itu sebagai rutinitas untuk selamanya maka insya Allah daerah tersebut akan insya Allah akan lebih terbebas dari jin-jin yang mengganggu. Alapun jika nanti kalau misalnya dengan orang-orang yang bisa mendatangi jin atau bisa melihat jin, itu nanti akan ada syarat semacam mahar. Maharnya kadang bukan berupa uang saja, kadang buah-buahan, kadang makanan-makanan nasi dan daging-daging ayam, tulang-tulang dan sebagainya. Nah, yang seperti ini ujung-ujungnya untuk siapa? Untuk jin. Dan ini adalah bentuk penghambaan terhadap jin sebenarnya. Nauzubillah. Oleh karena itu, kalau misalnya mau mencari orang yang memang bisa merukiah dan semacamnya, cari yang secara syariah yang sama sekali tidak menggunakan jin dan jika dia mengeluarkan jin itu tidak dengan cara dari jarak jauh seperti ini, tidak ada. Nah, yang dari cara jarak jauh seperti ini, antum misalnya keserupaan kemudian anak ini anak ini kemudian tiba-tiba apa gitu mental atau gimana nah yang cara seperti ini itu menggunakan jin Hah? mungkin saja orang yang melakukan itu kadang tidak merasa bahwa saya itu dari jin itu merasa kekuatan dari Allah tetapi ini talbis iblis Hah? tipuan dari jin itu sendiri Hah? dengan pernafasan tertentu kemudian ini dia terpelatih dia nggak ngerasa wasi itu dari jin karena dia nggak tahu. Tetapi hakikatnya itu adalah dari jin. Jadi jin yang melantingan. Namun jin tersebut tidak mau membuka tabirnya. Nah, ini tipuan yang yang sebenarnya naudzubillah. Nah, sekarang si anak kambuh lagi, sekolah harus diseret-seret meski menangis di rukyah. Karena anak ini nggak bisa merukyah diri sendiri, maka orang tuanya merukyah. Mungkin tidak dengan cara merukia langsung dengan lisannya orang tua melainkan dengan uh, apa sekarang kan ada audio ya. Jangan cara itu dulu. Coba ditaruh di kamar bareng-bareng dengan keluarga, tutup aurat semuanya. Uh, hilangkan semua gambar-gambar baik yang tersimpan di dalam kitab ini atau yang yang apalagi yang apa sih? yang terpampang, apalagi yang terpasang, itu semua buang-buang, buang dari rumah. Kemudian taruh di kamar ya orang uh, anak tersebut. Uh, eh, distel keras-keras surat Al-Baqarah, Al-Fatihah dan tiga surat terakhir, Muawwidzatain dan juga Qul huwallahu ahad semua. Itu keras-keras disetel tapi jangan terlalu keras sampai pokak gitu jangan, nanti pingsan semua. Nah, disetel keras-keras tunggu. Ya. Kalau misalnya dia muntah alhamdulillah. Kalau misalnya dia mengamuk alhamdulillah berarti ini efeknya. Ya, mengamuk sampai sekelas-kelas amukan. Jadi di sini masalahnya memang kadang nggak tega tapi biarin. Tapi kondisi rukyah saat ini usahakan dalam kondisi yang dia itu sudah tidur, sudah bugar gitu. Jangan dalam kondisi sudah lemah karena nanti dia akan pingsan. Bisa pingsan gitu. Ya, seperti itu. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita membantu uh, orang tuanya untuk menghilangkan jin karena sering dia menangis perubahan watak seperti ini untuk anak itu biasanya disebabkan oleh oleh setan yang Allah Subhanahu wa taala anak mereka. Dan hal seperti ini tidak perlu lagi untuk berkomunikasi padanya ya. Tidak perlu ya. Tidak perlu, langsung aja di rukia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika Oh, waduh. Bagaimana hukumnya jika seseorang bekerja sebagai pawang anjing di mana setiap harinya berinteraksi dengan anjing? Bagaimana dengan najisnya ketika mau sholat? Apakah cukup dengan mencuci tujuh kali dengan salah satunya dengan tanah di setiap selesai bekerja? Ini pawang anjing apa ini maksudnya? Sirkus? Hmm? Hah? Sirkus atau apa ini? Pawang anjing ini apa maksudnya? Kalau misalnya pawang anjing yang dimaksud pawang di sini adalah pemilik anjing yang di kebun-kebun untuk menjaga kebun terus yang suka memberi makanannya. Nah ini bukan pawang kan namanya. Tapi kalau misalnya untuk sirkus, untuk pertunjukan, maka ini haram, haram. Pekerjaannya haram ya. Uh, setiap harinya berinteraksi dengan anjing. <laughs> ya, ini nggak boleh seperti, Hah? Oh kalau misalnya seperti itu ya. Nah, oh kalau misalnya seperti polisi seperti itu, nah itu eh, itu dikecualikan karena itu ada maslahatnya Eh, di sini bagaimana dengan najisnya ketika mau sholat seharusnya ini eh, seorang pawang ini mengantisipasi ya untuk menghindari najisnya dengan apa dengan cara menjaga jarak dengannya kalau misalnya memang tidak bisa maka dia dihukumi ya sebagaimana dengan mencuci uh, di sini begini karena ada perbedaan pendapat juga di antara ulama apakah Nah, anjing itu kalau misalnya selain menjilat kan kadang cuma uh, cuma bersentuhan. Nah, di sini ada yang mengatakan bahwasanya yang mencuci tujuh kali itu hanya khusus pada jilatan, pada wadah. Sehingga kalau misalnya bersentuhan dengan anjing itu tidak diwajibkan atasnya tujuh kali dengan debu. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan wallah mungkin itu yang lebih kuat mungkin. Kemungkinan lebih kuat, ngerti? Ya, cara membersihkannya biasa aja. Biasa aja. Memang najis benar, tapi cara cara membersihkannya, mensucikannya tidak sama dengan cara mensucikan ina ya, wadah. Wah, itu uh, bisa lebih lebih kuat. Saya sendiri wallah alam tidak bisa men, uh, apa namanya menghakimi begitu saja, tapi kemungkinan dalil yang untuk tujuh cucian dengan tanah itu untuk apa untuk uh, wadah dan semacamnya jika jika dijilat adapun jika tidak maka memang dia tetap najis namun tidak sampai tujuh kali wallahu alam ya wallahu alam oh iya saudara baru mutasi ke divisi K9 Polri ya benar ini Anda baru membaca tafsirannya di akhir-akhir. Ini apa KG ini? Kak Sembilan. Oh, divisi mengajari anjing pelacak, anjing pemburu. Oh iya ya. Saya belum tentu tuntas tadi membacanya ya. Tafsirannya ternyata di footnote-nya. Bagaimana jika punya toko florist atau bunga dan temannya ada yang memilih, membeli bunga untuk kegiatan kebaktian di gereja? Uh, begini kalau uh, kita niatkan di sini berdagang ya. Niatkan untuk berdagang, tapi uh, susah juga ya. Jadi gini, kalau misalnya kita membuka toko, itu kan kita di sini niatnya berdagang dan kita tidak ada perincian di dalamnya kalau misalnya begini kita tidak akan menjual begini. Kalau misalnya begini kita tidak ada perincian. Yang penting kita berdagang di sini. Dan kalau misalnya tahu niatan orang tersebut untuk apa gitu kan, kalau bisa diminimalisir atau kalau bisa katakan tidak ada bunganya atau gimana. Tapi kalau misalnya sudah terpampang bunganya, ya susah di sini kan. Kalau kita menolaknya, maka bagaimana? Susah. Tapi boleh saja dalam kondisi seperti ini eh, agar kita tidak ta'awun, kita boleh di sini berdusta dengan alasan apa? Dengan alasan udah di di, di ah, udah dipesan, udah di booking dan sebagainya. Itu lebih baik dalam hal ini karena Eh, madorat membantu ta'awun ala itsmi wal udwan di sini lebih besar madoratnya dibandingkan dengan madorat berdusta di sini. Hah ya, wallahu alam ya. Tadi dikatakan bahwa ulama termasuk wali. Yang dapat dikatakan ulama itu yang seperti apa? Apakah hanya dibatasi untuk orang-orang sebutan ulama yang memahami syar'i? Uh, wali itu apa? Wali itu kan artinya muhib, yaitu yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, jadi wali di sini tidak terbatas pada kategori yang formal. Adapun nabi itu sudah pasti wali. Bagaimanapun nabi sudah pasti wali ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memilih mereka dan mencintai mereka. Adapun wali dari kaum manusia itu dilihat dari kealiman dan pengamalannya, tidak sebatas keilmuan saja melainkan pengalaman pengamalan dia, pengamalan orang tersebut. Dan memahami ilmu syar'i itu berderajat ya. Tidak semua orang menja untuk menjadi wali harus memahami semua ilmu syar'i enggak. Tapi ada misalnya seseorang yang sebenarnya tidak begitu banyak memahami ilmu syar'i, namun pemahamannya benar dan dia benar-benar mengamalkannya dengan kecintaan benar-benar terhadap Allah dan Rasulnya, maka ini wali. Dan ini adalah karomah bagi orang tersebut. Itu kekeramatan yang yang yang umum, ya. Jadi tidak harus dengan kata ulama, sebutan ulama begitu saja yang memahami ilmu syar'i. Karena sebagian ulama atau eh, maaf, beberapa ulama yang memahami ilmu syar'i pun uh, sebatas pemahaman. Ya, sebatas pemahaman mereka, namun ternyata yang mereka tebarkan bukanlah ilmu justru sebagian ulama. Selain ulama siapa saja yang termasuk wali Allah. Bagaimanapun batasan wali Allah itu adalah yang mencintai Allah dan Rasulnya disertai dengan pengamalan baik itu batin dan juga zahir itu wali ya. Jadi wali di sini sekali lagi tidak terbatas pada label ulama ya. Tidak terbatas pada label ulama dan juga tidak bisa mensifati diri sebagainya sebagai wali tersebut. Misalnya ada bagaimanapun ulama ada nggak di sini ulama yang melebeli diri sebagai wali? Hah? Tidak ada. Wali Songo pun mereka dilebeli wali Songo. Mereka nggak melebeli diri sendiri sebagai wali, ya kan? Sebutan orang-orang saja. Dan mereka belum tentu juga wali, ya karena sebagian mereka memang ada yang mengajarkan khurafat dan sebagainya dan itu bukan wali sama sekali. Oke? Okay? Jadi yang termasuk wali Allah Subhanahu wa taala, keumuman wali Allah selain nabi adalah yang mencintai Allah dan Rasulnya dengan menegakkan syariatnya semaksimal mungkin semampunya secara lahir atau secara batin dan itu tidak terbatas dengan pelebelan tertentu. Wallahu a'lam.